dikenal hanya e, beberapa tahun belakangan saja. Sebelumnya e, tidak ada yang mengenal kata salabi kecuali artinya makna tradisional. Makanya kita lihat di Jawa itu ada pondok-pondok salafiyah, artinya pondok yang belajar dengan cara tradisional dan yang diajari adalah kitab-kitab kuning. Hanya itu, bukan berarti pondok yang bermanfaatkan salafi. Nah, demikian. Jadi ada yang memberi nama-nama yang lain. Fahamulai yang kalibuna angkul Islam yang ukhra. Mereka ini tentu akan berbeda dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Di antam yang tanmuna ila syai'in akhar karena mereka menisbatkan dengan satu prinsip lain di mana para ekofidin kemarin telah kita sebutkan bahwasanya masing-masing orang masing-masing kelompok yang ada di kalangan kaum muslimin mereka menyatakan kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka nyatakan bahwasanya mereka berdasarkan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Namun mereka yang meniti jejak para sahabat memiliki prinsip yang lain yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya, yaitu prinsip tersebut adalah al-ismatu min al-khuruji an kitab wa sunnati bi ismi tamassuk bil kitab wa sunnah ala wa tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar. Prinsip tersebut adalah ya prinsip tersebut sekaligus sebagai jaminan bagi mereka untuk tidak keluar dari Quran dan Sunnah atau atas nama berpegang dengan Quran dan Sunnah. Jadi prinsip ini yaitu berpegang di atas ajaran para sahabat itu merupakan jaminan seseorang tidak lari dari Quran dan Sunnah. Nah, demikian. Yaitu Allah bahwa termasuk di makan alai ashabin Nabi Sallallahu di makan alai ashabin Nabi Sallallahu Alaihi dan muhajir ansor yaitu berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansor min atba'ihim wa dan orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya para tabi'in yang mengikuti para sahabat wa atba' atba'ihim dan yang mengikuti tabi'in yang mengikuti sahabat. Perhatikan ya. Jadi di situ ada tabi'in yang mengikuti manhajnya para sahabat. Berarti ada juga tabi'in yang tidak mengikuti manhajnya para sahabat. Jadi khusus mereka yang bisa jadikan pegangan yaitu para tabi'in yang mengikuti ataupun yang meniti jejaknya para sahabat. Demikian juga tabi' tabi'in, asba'ut tabi'in. Asba'ut tabi'in pengikut-pengikut para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Ini yang disebut dengan walladzina tabauhum bi'ihsan dan mereka-mereka yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Ala wahum al-qurun al-mashhud lahum bil khairiyah yaitu mereka-mereka yang hidup pada tiga abad yang telah direkomendasi baik oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih bal hadis al mutawatir alladhi qalahu sallallahu Rasulullah SAW bahkan berdasarkan hadis mutawatir yang disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ala wahwa yaitu hadis khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian generasi setelahku para kafirin rahimallahu iyyakum di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik manusia ya sebaik-baik manusia di mana manusia itu dikatakan manusia mulai dari manusia yang ada pada zaman Nabi Adam sampai manusia-manusia yang hidup dan menyaksikan langsung hari kiamat. Jadi di sini <coughs> Rasulullah mengatakan manusia yang terbaik itu adalah generasiku. Tentunya selain para nabi dan rasul, yaitu generasi para sahabat itulah yang terbaik dibandingkan uh, manusia-manusia uh, lainnya. Kemudian kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, generasi setelahnya ini para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum ya. Generasi setelahnya juga dikatakan baik ya. Jika mereka mengikuti generasi sahabat. Nah, demikian. Ya, itu dia. Dalam riwayat yang lain sampai tiga kali. Kemaladina yalunahu, kemaladina yalunahu. Berarti yang terbaik generasi sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya tiga abad lamanya, yaitu selama tiga tahun. Itulah zaman yang diberi rekomendasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang tabi'in yaitu khusus mereka yang mengikuti para sahabat, demikian juga para asba'ut tabi'in yaitu tabi' tabi'in, tabi' yang mengikuti sahabat yang mengikuti uh, yang mengikuti para tabiin yang mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihi ajmain. Fa'atba'u haula'i ula. Adapun mereka-mereka pengikut generasi yang pertama, jenu sahabat al-abrar al-athhar yaitu generasi sahabat yang baik dan yang suci. Alladzina thumma alladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Kemudian orang-orang yang datang setelahnya mereka akan berkata, Rabbana firlana lana wa li nasabaku alladziina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan teman-teman kami yang lebih dahulu beriman. Haula ila budda li kulli man arada ayyakuna min al-firqatin najiyah la budda ayyan ila ilal amali bima kana alaiha ulai sahaba wa tabi'un wa hum salafus salih alladhi nahnu naqtadi bihim dan mereka yang uh, setiap orang yang ingin menjadi termasuk dalam firqah Najiyah maka mereka harus beramal sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'un yang soleh para salafus soleh Nah, demikian para ekstrim. Alladzina nahnu naqtadi bihim yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Nah, demikian. Oleh karena itu para ekstrim, ya, ah, salafi sendiri, salafi, ya, itu kan penisbatan seperti Indonesia, maka nisbatnya al indonesia ya. Kalau dia uh, eh, Filipina maka kalau dia bernama Muhammad Muhammad Al-Bilibini itu dikatakan penisbatan. Ya. Makanya as itu pakai kalimat penisbatan. Penisbatannya kepada siapa? Kepada orang-orang ter terdahulu. Ini hanya sebagai uh, kata pendek, kata pendek mempermudah ucapan dan istilah. Ya, kalau kita katakan Anda bagaimana pemahaman Anda, pemahaman saya, menurut pemahaman kitab sunnah dan pemahaman para sahabat sahabat lainnya, demikian juga terutama uh, khulafaur syirik kan banyak sekali. Ya. Cukup dengan mengatakan saya salah lagi Artinya manhatnya yaitu mengikuti para sahabat. Nah, demikian para sahabat. Karena ada di kalangan kaum muslimin sekarang ini kalau dikatakan kamu siapa? Bagaimana manhajmu? saya menghafal soleh. Nah, begitu. Mana saya salah soleh. Oh, salafi? Enggak. Saya salah solehnya. Bukan yang salafinya. apa nah, para ikhwafidin, ya. Ini hanya berbeda istilah saja. Nah, maknanya sama. Ya, maknanya sama. Makanya ketika seorang ee, eh, bertanya kepada Syekh Alban rahimahullah dalam sebuah kaset Eh, tentang masalah istilah salafi. Kemudian Albani bertanya, kamu itu siapa? Saya muslim. Bukan salafi, saya muslim. Oke, kamu muslim. Kata Albani, semua juga mengatakan muslim. Orang-orang Qadariyah juga mengatakan muslim. Orang-orang eh, Ahmadiyah juga mengatakan muslim. Si Aku mengatakan muslim. Semua juga mengatakan muslim. Kamu muslim yang mana? Mengapa demikian para ikhwatiddin? Karena sudah terjadi kerancuan-kerancuan pemahaman di kalangan kaum muslimin. Kalau pada zaman sahabat dikatakan saya muslim, sudah jelas dia. Jelas dia di mana posisi dia. Mengapa demikian? Waktu itu pemahaman kaum muslimin masih bersih, masih suci karena di bawah pantauan langsung dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Nah, sekarang sudah macam-macam orang yang mengatakan dirinya muslim. Bahkan yang tidak mengakui hadis pun mengatakan muslim. Kalau di zaman sahabat, kalau ada yang nggak mengakui hadis, itu nggak muslim bagi mereka, sudah kafir. Selesai masalahnya. Nah, demikian. Kalau orang-orang dia muncul pada zaman sahabat, itu sudah kafir. Karena apa? Karena sudah jelas. Sudah ada standar yang jelas pada zaman para sahabat. Sekarang macam zaman kita sekarang, semuanya bingung. Terutama orang-orang awam, banyak yang bingung ini gimana sih sebenarnya Islam ini? Begitu. Yang ini mengatakan muslim, yang ini mengatakan baik. Sehingga ada yang bingung sampai saking bingungnya mengatakan semuanya baik. Nah, begitu. Itu semuanya baik, katakan jangan berantem. Katakan jangan saling tuding menuding, kita harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Nah kan begitu. Ini bukan sumpah pemuda kan begitu. Para hadirin rahimallahu iyyakum. Ya, jadi dengan oleh Syekh Albani, jadi kamu kamu bagaimana? Kamu muslim? Semua juga ngaku muslim. Orang Syiah juga mengaku muslim. Kamu yang mana yang Syiahnya? Enggak. Oh, saya yang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Oh, semua juga mengatakan seperti itu. Orang Syiah juga mengatakan Quran dan Sunnah. Karena kalau kamu katakan kamu nggak berpegang dengan Quran dengan Sunnah saja, Quran enggak kafir. Semua orang sudah tahu mengatakan mampu mengklaim anta itu, antum itu sebagai orang yang kafir. Nah kamu yang mana ini? Begitu. Kamu yang mana? Uh, yang menurut pemahaman para sahabat. Ah sudah. Ya berarti kamu menurut pemahaman para sahabat. Nah, lantas kamu yang orientasinya kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Nah, kalau dipendekkan gimana cara mengatakannya? Salah sih, selesai masalahnya kan begitu. Ya, selesai masalahnya. Hanya saja para ekofidin antum pakailah kalimat ini di tempat-tempat yang memang belum ada rusaknya nama nama-nama salafi karena nama salah itu banyak yang sudah merusak. Nah, apalagi sekarang itu semua juga sudah mengaku salafi. Nah, kan semakin kacau para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Setelah mengetahui bagaimana uh, apa namanya ismah. Ismah itu artinya jaminan tidak keluar dari Quran dan Sunnah yaitu harus berpegang dengan manhaj para sahabat. Sekarang orang pun ramai-ramai menyatakan berpegang dengan ajaran para sahabat. Semuanya jadi salafi. Nah, demikian para Muncul yang aneh lagi, kalau kamu salafi, saya satu salafus soleh. <laughs> Ini dikarenakan ketidaktahuan tentang masalah istilah saja sebenarnya. Nah, demikian para ekosistem. Jadi mereka yang ingin termasuk dalam firqoh najiyah, firqoh yang selamat, yaitu hendaklah dia beramal sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat dan mereka-mereka yang mengikut mengikuti para sahabat, mereka lah para salafus soleh yang kita jadikan sebagai pedoman. Para hafidin rahimallahu iyyakum. Ya. Uh, dalam melihat masalah uh, hendaklah seorang itu berpegang dengan manhajnya para sahabat itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, anas sadar di dunia wan najat fil akhirah yakunu bi tibail huda salaf min as-sahabah wat tabi'in wat tabi'in. Bahwasanya kesejahteraan dunia dan keselamatan di akhirat itu hanya bisa didapati dengan mengikuti petunjuk para salafus saleh dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menisbatkan diri al-intisab ila salafiyah, menisbatkan diri kepada salafi itu tidak bisa asal nama saja. Sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya penisbatan diri kepada salafi itu tidak hanya nama, haruslah secara hakiki. Oleh karena itu, bisa jadi seorang yang mengaku dia sebagai salafi namun sebenarnya dia tidak salafi. Ya. Seorang yang mengatakan saya berdasarkan di atas ajaran para sahabat boleh jadi tidak. Oleh karena itu yang dikatakan sebenar-benarnya seorang yang salafi yaitu yang penisbatan ini dia implementasikan dalam kehidupannya yang dia wujudkan dalam kehidupannya yang dia praktekkan dalam kesehariannya. Inilah baru dikatakan seorang yang salafi. Nah, demikian para ekafidin. Kemudian yang ketiga, bahwasanya salah satu konsekuensi daripada seorang yang salafi yaitu mereka harus mengikuti petunjuk para salafus soleh dahulu dan memahaminya memahami nafs sesuai dengan apa yang mereka pahami sesuai dengan apa yang mereka pahami tidak boleh lari dari pemahaman mereka oleh karena itu para ekspedit contohnya saja seperti khawarij Ibnu Abbas berdalilkan menghujat orang khawarij itu hanya satu apa itu tidak ada di antara kalian sahabat. Itu saja. Ya. Ketika Ibnu Abbas berdialog dengan orang-orang Khawarij yang dia lihat waktu itu bertemu dengan mereka, wajah mereka kuning, pucat karena apa? Sangkin banyaknya berpuasa. Tangan mereka mengepal, artinya menjadi tebal dikarenakan sangkin lamanya sujud saking banyaknya sholat sunnah dia. Kalau tangan kan jarang orang menjadi tebal. Jarang tangan orang itu menjadi tebal karena banyaknya sholat. Kalau sudah tebal berarti itu makin banyaknya sholat mereka. Kalau kening ya biasalah kan begitu. Apalagi yang yang sujudnya nggak beres, lebih dekat dengan tiarap dibandingkan sujud. Karena berat badan ke depan itu tiga hari saya yakin biru itu keningnya. Ya, kalau kening ini mengepal tangannya, menunjukkan apa? Menunjukkan betapa uh, seringnya dia sholat. Namun Ibnu Abbas tidak terkecoh dengan ini. Salah satu hujahnya Ibnu Abbas yaitu tidak ada seorang pun di antara kalian yang sahabat. Itu saja. Tandanya apa? Kalian ini masih dipertanyakan. Dipertanyakan kebenaran kalian. Itu artinya kalian tidak benar karena tidak ada seorang sahabat pun yang berpihak pada kalian. pada waktu itu banyak para sahabat. Mengapa tidak ada sahabat yang berpihak pada kalian? Demikian para Fabiddin Rasulullah Ya. <coughs> Imam Ahmad rahimahullah berkata kepada anak kepada muridnya Abi Hasan Al Maimuni katanya 'Lah katakanlah fil mas'alati laysa salah fiha imam jangan kamu berbicara dalam satu masalah yang tidak ada imamnya artinya tidak ada imam yang membahasnya Imam Ahmad juga mengatakan la yasadu syai' illa wa qad yujadu fihi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu masalah pun kecuali di sana ada fatwa dari sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita saja yang mungkin kurang baca, kita saja mungkin kurang banyak mendalami ilmu-ilmu pendapat para sahabat. Kata Imam Ahmad, ini berkaitan dengan masalah agama ya, masalah agama, masalah dinul Islam, hukum-hukum. Tidak ada satu masalah pun kecuali sudah ada sahabat di sana berpendapat. Lain kalau masalah-masalah kontemporer, ya, masalah-masalah kontemporer yang belum pernah terjadi pada zaman sahabat. Tentunya masalah ini perlu banyak ijtihad. Yang keempat para hafidin, rahimallahu wa iyyakum. Di antara konsekuensi mengikuti petunjuk para salafus soleh itu mengambil pendapat mereka ya, mengambil ijtihad mereka yang ada dalilnya, yang cocok dengan dalil. Karena para ekofidin, para sahabat juga terkadang berbeda pendapat, berbeda ijtihad. Jadi di antara mereka tidak mendengar satu dalil, satu hadis yang berkaitan dengan masalah. Ada sahabat yang mendengar hadis yang berkaitan dengan masalah Nah, demikian. Sehingga yang satu dengan lainnya memiliki ijtihad berbeda, maka diambil ijtihad mereka yang sesuai dengan dalil. Karena apa? Karena uh, bisa jadi ijtihad yang mereka lakukan yang akhirnya salah, ya, yang akhirnya salah itu dikarenakan belum sampai pada mereka hadisnya. Kalau sudah sampai mustahil mereka menimbulkan hukum yang bertentangan dengan hadis itu suatu hal yang mustahil. Jadi kalaupun mereka tersalah, ya, mereka salah dengan cara tidak sengaja, bukan disengaja. Oleh karena itu, jika mereka bersalah, mereka mendapat satu pahala karena posisi mereka sebagai mujtahid. Idza asfaa falahu ajrun, kalau dia salah mendapatkan satu pahala, wa idza asaba falahu ajrun, kalau dia benar mendapatkan dua pahala. Kemudian para khotibin kalau mereka bersalah jangan dicela. Begitu. Ya, jangan dicela. Contohnya saja para khotibin pergolakan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Para ulama-ulama Ahlus sunnah wal jamaah, ya, para ahli hadis sudah menetapkan bahwasanya yang benar itu adalah ada pada pihak Ali bin Abi Thalib. Namun dan yang salah adalah pada pihak Muawiyah. Namun bukan berarti mendiskreditkan Muawiyah. Karena posisinya sebagai mujtahid. Nah, begitu. Waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar ya mengkisos orang-orang yang membunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib yang waktu itu sebagai khalifah di Madinah melihat untuk mengkisos orang-orang ini belum tepat sekarangnya. Ya, belum tepat sekarang. Mengapa? Meng karena mereka itu sedang menguasai Madinah. Bukan berarti tidak akan dikisos, begitu. Ya, bukan berarti tidak akan di dikisos. Mungkin waktu itu kata eh, Muawiyah lebih cepat lebih baik dikisos. <laughs> Oh begitu. Ya kenapa? Karena ini harus di harus di, dikisah. Mungkin Ali bin Abi Thalib mengatakan lebih tepat, lebih baik itu <laughs> begitu. Nengok yang nengok yang cocok begitu situasinya. Ali bin Abi Thalib melihat ini tidak kondusif kondisinya. Mereka-mereka yang membunuh Utsman yang konspirasi membunuh Utsman itu sedang menguasai kota Madinah. Kalau mereka dikisah, maka akan rusaklah keamanan kota Madinah yang merupakan simbol negara Islam waktu itu. Kalau terjadi gunjang ganjing di negara, ya gunjang ganjing di ibu kota negara itu merupakan simbol gunjang ganjingnya negara nah demikian Ali bin Abi Thalib melihat ke arah sini makanya para Imam Bidin. ketika hal ini memanas sehingga terjadi peperangan sipil ya seluruh ulama Sunnah wal Jamaah mengatakan yang benar ada pada pihak Ali bin Abi Thalib ditambah lagi dengan dalil-dalil yang lain seperti siapa Abu Dar atau ada sahabat bahwasanya kata Rasulullah dia akan dibunuh oleh orang yang uh, orang yang menyimpang. Ternyata dia ada pada pihak Ali bin Abi Thalib. Namun bagaimana sikap mereka terhadap Muawiyah? Tetap memuji Muawiyah karena dia adalah seorang sahabat dan dia mendapatkan satu pahala. Karena apa? Dia seorang mujtahid. Nah, demikian para ekofidin. Beda dengan yang lain-lainnya di mana ketika mereka menyatakan Ali bin Abi Thalib yang benar, lantas mendiskreditkan Muawiyah dan mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan menyatakan bahwasanya khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Antum lihatkan bukunya? Khalifah yang kelima dari kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima dilangkahi. Muawiyah nggak termasuk. Yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Loh, jadi Muawiyah bagaimana? Ini merupakan pemahaman orang Syiah. Orang Syiah yang punya buku seperti ini. Padahal Muawiyah bin Abu Sufyan jauh lebih baik dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah bin Abi Sufyan seorang sahabat, juru tulisnya Rasulullah, nggak tanggung, bukan sembarangan. Lantas dilangkahi saja. Yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Orang-orang yang mendiskreditkan Muawiyah. Oleh karena itu, ketika kita memilih ijtihad para sahabat yang ada dalilnya, bukan berarti kita boleh mencela mereka tidak haram hukumnya ya makanya kata Rasulullah la tasubbu ashabi jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku Wallahi nafsi biadi demi Muhammad demi zat yang uh, diri Muhammad ada tangannya lau anfaqa ahadukum uh, misla misla dahaba misla uhudin seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ma balagha mudda ahadihim wala nasifah tidak akan mencapai keutamaan impak mereka satu mut dan juga tidak setengah mutnya. Demikian. Dan sabda ini beliau tujukan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu mencela uh, Abdurrahman bin Auf atau siapa itu? Ya. Abdurrahman bin Auf. Sudah kemudian Rasulullah melontarkan sabda beliau ini. Itu para sahabat. Sahabat saja nggak boleh. Bagaimana dengan kita? yang nggak ada seberapanya, yang tidak ada apa-apanya. Demikian para hafidin rahimallahu ya. Jadi kita mengambil salah satu konsekuensi daripada mengikuti manhaj para sahabat, kita ikuti yang sesuai dengan dalil terutama masalah ijtihad. Ambil ijtihad yang cocok dengan dalil. Kemudian para hafidin rahimallahu ya, dan kita tidak boleh mencari-cari eh, mengambil-ngambil pendapat-pendapat yang Eh, yang cocok dengan selera kita. Karena bagaimanapun dalam Islam ini pendapat itu banyak berbeda-beda dari mulai masalah wudhu sampai masalah jihad masyarakat negara itu ada perbedaan pendapat dan kita tidak boleh memilih pendapat-pendapat yang selera dengan kita, yang cocok dengan kita. Oleh karena itu, para faktirin rahimallahu Imam Auza'i mengatakan man aqada bi qaulil masyiin fil mut'ah Barang siapa yang berpegang dengan pendapat ulama-ulama Mekah dalam masalah mut'ah, di mana ulama Mekah membolehkan. Mengapa demikian? Enggak sampai padanya hadis hadis larangan. Kemudian wal kufiyin fil nabi atau mengambil pendapat ulama-ulama kufi dalam masalah nabi. Nabi itu khamar yang terbuat dari uh, dari rendaman kurma. Kata mereka, ulama-ulama kufi boleh. Yang diharamkan hanyalah khomer yang terbuat dari anggur. Karena pada dasarnya khomer itu adalah yang terbuat dari anggur. Adapun selain dari yang selain dari anggur itu jadi dikatakan khomer kata mereka, walaupun memabukkan. Makanya orang-orang kufi Ya mayoritas mereka adalah mazhab Imam Abi Hanifah menyatakan yang diharamkan adalah khamr yang terbuat dari anggur saja. Adapun dari selain anggur tidak diharamkan dari korma, dari nira, dari apa lagi dari ya apa saja. Ya, apa saja tidak di diharamkan. Jadi barang siapa yang mengambil mut'ah, mengambil pendapat ulama-ulama Makkah dan tentang mut'ah dan mengambil uh, mengambil eh, diharamkan tidak diharamkannya nabi khamar yang terbuat dari kurma karena berpegang dengan pendapat ulama-ulama kufi wal madai wal madaniin fil zina dan mengambil pendapat ulama-ulama Madinah dalam masalah zina mereka membolehkan nyanyi-nyanyi ulama-ulama Madani Madinah Wasyamiin fi ismatul khulafa dan mengambil uh, pendapat ulama-ulama Syam dalam masalah Eh, kesucian para khulafa. Faqad jama'a syarkullah berarti dia telah mengumpulkan seluruh keburukan. Ya, mengumpulkan seluruh keburukan karena di dalam mengambil memilih perbedaan pendapat bukan yang selera dengan kita. Kita telah bahas ya dalam pembahasan masalah usul bidah bahwasanya dalam memilih pendapat, dalam memilih pendapat yang berbeda itu harus kita lihat dalilnya dan ketika jatuh pilihan kita bukan berdasarkan hawa nafsu bukan karena yang cocok dengan masyarakat bukan pilihan kita itu jatuh pada pendapat yang kira-kira tidak berbenturan dengan masyarakat dan tidak ada halangannya bukan begitu tetapi ketika kita lihat dalil inilah yang cocok bagi kita walaupun mungkin nggak cocok dengan masyarakat itulah yang akan kita bertanggung jawabkan. Jadi bukan yang enak-enak saja yang diambil. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Kemudian para ikhwatiddin <clears throat> yang kelima bahwasanya konsekuensi daripada mengikuti petunjuk salah, yaitu membuang jauh-jauh cara berpikirnya para ulama-ulama khalaf di mana mereka lebih mengutamakan akal rasio dibandingkan nafsu. Karena bagi mereka diterima dan tidak diterimanya nafsu itu bagaimana standar akal mereka. Kalau kira-kira cocok dan bisa diterima akal mereka, maka mereka terimalah nafsu tersebut. Kalau tidak, maka mereka otak-atik atau mereka pahami nafsu tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya atau mungkin langsung mereka doifkan langsung mereka doifkan contohnya para ekofidin berapa banyak yang mendoifkan kisah Rasulullah yang terkena sihir padahal hadisnya Soalnya apa kata mereka? Mana mungkin Rasulullah kena sihir? Hadisnya sahih, hadisnya sahih. Riwayat oleh Imam Bukhari. Ada juga yang mendoifkan hadis yaitu ketika Rasulullah berkhutbah ternyata melintaslah seorang wanita cantik dan e, apa namanya muncul minat Rasulullah terhadap apa namanya ha, apa namanya eh, keinginan untuk melakukan hubungan beliau pulang dan mendatangi istrinya kemudian kembali apa kata Rasulullah sesungguhnya wanita itu kalau dia datang dan pergi bersamanya ada syaitan makanya kata Rasulullah kalau dia melihat wanita ya kemudian naik nafsunya maka datangilah istrinya karena apa yang ada di wanita yang dia lihat itu ada pada istrinya ada yang mengatakan mana mungkin Rasulullah melakukan seperti itu masa pula Rasulullah begitu melihat wanita lewat nafsu ah demikian para kafirin ada kesohi masalahnya jadi bagaimana kita lihat kita lihat Rasulullah itu dari sisi manusianya Kata beliau, nama anak basarun. Sungguhnya aku itu adalah manusia. Bedanya yuha ilayya. Aku mendapat wahyu. Rasulullah mendapat apa namanya lindungan dari Allah, mendapat teguran langsung dari Allah. Begitu. Beliau itu maksum, suci dari dosa-dosa dikarenakan langsung di, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah. Makanya ya, kalau ada seorang Ustad, yang mengatakan kalau saya sih kalau dengan wanita nggak tertarik lagi misalnya kan begitu tanya umur bapak berapa 100 oh ya wajar kan begitu tapi kalau masih 55 nganggap sudah suci jangan apalagi apa namanya kalau kita lihat sering uh, yang yang ikut haji pembimbingnya kan biasa Ustad. nggak ada nggak Ustad itu pasti Ustad pembimbingnya ah para suami-suami yang nggak mengikut serta kan, nggak ikut serta haji istrinya. Titip, titip ustaz ya istri saya. Nah, titipkan istri ke Pak Ustaz. Yakin kali dengan Pak Ustaz Sudah. Ah, menurut laporan-laporan yang sampai kepada saya, itu ibu-ibu kadang-kadang Ustaz ayolah Ustaz belanja dengan saya kawani Ustaz kan bisa bahasa ditarik dengan ibu ke sana yang nggak bawa suami juga Ngasih saya saja lah Ustaz <laughs> ah Ustaz ini pun ah, tempatan nggak bawa istri juga. Jangan dikira setan itu gak bermain di hatinya. Dia akan banding-bandingkan. Nanti juga ibu ini ya orang rumah saya. Ah, udah siap kan begitu. Orang kafirullah iyyakum. Makanya ya, makanya para ekofidin kita lihat dari sisi beliau itu Rasulullah, beliau itu adalah manusia. Sudah, beliau itu manusia. Kalau beliau malaikat tidak ada istimewanya malah. Melihat wanita ya biasa-biasa saja. Mana ada malaikat yang tertarik dengan wanita? enggak kan ada. Justru karena ada nafsunya, kemudian mampu mengendalikannya, disitulah nilai lebihnya manusia dibandingkan malaikat. Begitu. Kalau orang yang sudah punya tidak nafsu, kemudian lewat wanita, saya gak nafsu, kenapa? Memang gak ada akhlak. Sudah, itu nggak ada istimewanya. Tapi dia memiliki masih normal, kemudian dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu baru paten. Itu barunya, itu baru seorang yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW ya, bukan seorang yang tidak memiliki nafsu, ada nafsu beliau, namun disalurkan kepada yang benar dengan cara yang halal. Akhirnya apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat pernah berkata, ya Rasulullah bagaimana mungkin seorang suami itu melakukan hal itu terhadap istrinya kemudian dapat pahala? Sudah enak-enak langsung dapat pahala. Ya kan begitu. Udah enak-enak dapat pahala dua-duanya istrinya melakukan hubungan intim, eh dapat pahala. Mana mungkin ya Rasulullah? Ah, begitu. Kata Rasulullah, loh kenapa nggak mungkin? Bagaimana kalau dia lakukan pada wanita yang tidak halal? Bukankah dia berdosa? Begitu. Ini khusus orang berumah tangga saja. Yang lajang-lajang belum. Nah, demikian para ekofidin Allah iya. Karena nggak cocok dengan akalnya, akhirnya apa? Hadis ini dua Begitu berani-beranian mendoakan sebuah hadis gara-gara nggak cocok dengan akalnya. Oleh karena itu kalau ada hadis yang tidak bisa kita cerna atau tidak bisa kita nalar, maka yang dicurigai pertamanya adalah akal kita, jangan hadisnya. Jangan hadisnya yang curiga yang pertama, kita dulu. Jangan-jangan memang kita yang nggak paham. Begitu. Dulu pernah saya singgung bahwasanya kalau ada perkara yang nggak masuk akal, ketahuilah sesungguhnya perkara tersebut masuk akal. Hanya kita kita saja belum bisa memahaminya. Surga neraka itu semua perkara yang masuk akal. Kita saja yang nggak memahaminya. Nanti kalau sudah sudah langsung melihatnya, barulah kita katakan, oh begini toh, begini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nanti ada kemah, kemah terbuat dari mutiara yang gopong, dalamnya itu gopong. Sudah? Di mana satu sudut kemah tidak terlihat dengan sudut yang lain. Ini kemah bagaimana? Gantunginya di mana? Tiangnya bagaimana? Gak usah pikirkan. Nanti lihat sendiri. Baru oh gininya, baru masuk akal. Para masih membawa itu demikian. Ya jadi kita salah satu konsekuensi orang yang mengikuti para uh, salah salah soleh yaitu menjauhkan membuang perkara-perkara ataupun cara berpikirnya orang-orang salaf di mana mereka yang mereka mereka yang lebih mengutamakan akal dibandingkan nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun uh, daripada nusus ya Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah masalah seperti ini banyak yang terjadi, terutama dalam masalah asma wa sifat. Begitu. Wajah Arab buka wal malakus Allah itu datang dan malaikat bersaf datang. Masa sih Allah datang? Kalau Allah datang itu berarti sama dengan manusia. mereka bersab-sab begitu. Ah, nggak cocok ini. Itu artinya bukan Allah yang datang, tapi rahmatnya yang datang. Eh, ah, begini-begini para eksekutif. Ya. Kemudian uh, Ar-Rahman Allah istawa. Allah itu bersemayam di atas Arab Istawa. Teringat dia bagaimana orang itu beristiwa di atas kuda. Istiwa itu berada di atas sesuatu dengan tenang, jadi orang yang mengendarai kuda dikatakan istiwa dan kuda. Teringat dia. Ah masa sih Allah seperti naik kuda? Tidak dengan akalnya. Ini maksudnya Ar-Rahmanu al arti istaula. Dirubah istiwa jadi istaula. Artinya Allah itu mengalahkan dan mampu menguasai aras. Salah lagi. Alimikian. Nah, demikian. Mengapa dialihkan ke makna yang itu? Ke makna yang salah? Ke makna yang tidak ada makna sama sekali dari bahasa Arab? Dikarenakan nggak cocok dengan akalnya itu saja masalah. Nah demikian. Kemudian para hafidin rahimallahu iyyakum. Yang keenam, yang keenam harus bisa membedakan ya penjelasan penjelasan tentang perbedaan antara sahabat dan tabi'in dan tabi' tabi'in dalam dari sisi dari, dari dari sisi argumentasi, pengambilan hujah. Jadi kita harus mengklasifikasikan tentang hujah-hujah yang diberikan oleh para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Di mana para ekstremis rahimallahu iyyakum ya ketika ada satu pendapat dari sahabat, ijtihadnya para sahabat berbeda dengan tabi'in, maka yang diprioritaskan yang diambil adalah sahabat Walaupun tabi'in termasuk yang tercantum dalam hadis. Harun nasi korni, naya lunahu. Namun, apabila terjadi pertentangan, maka yang diprioritaskan adalah para sahabat. Demikian juga selanjutnya. Kalau ada pertentangan antara tabi'in dan tabi tabi, maka yang diambil adalah yang tabi tabi'in. Para hafidin rahimallahu iyyakum. Imam Ahmad pernah ditanya, ya, ditanya tentang Lima kana min fi'li Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sunnah. Apakah yang dilakukan perbuatan amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar, Utsman, Umar, oh, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah sunnah? Imam Ahmad mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa rasyidin." Hendaklah engkau pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, demikian. Jadi artinya ya sunnah juga. Kemudian ditanyakan, Pak Umar bin Abdul Aziz Lantas bagaimana dengan amalannya yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Qala kata yang Muhammad, lah Umar bin Abdul Aziz lah. Umar bin Abdul Aziz tidak termasuk. <clears throat> Alaih huwa imam? Loh, bukankah dia seorang imam juga? Khalifah. Kan begitu khalifah kaum muslimin. Kalau menurut anggapan mereka, ya. Yang kelima malahan. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Bala, benar, dia imam. Seorang mujtahid, seorang ulama, seorang khalifah. Lantas faqila lahu fanaqulu bimisli qawli Ubay wa Mu'ad wa Ibnu Mas'ud sunnah. Lantas bagaimana? Apakah kita juga mengatakan pendapat Ubay, Mu'ad dan Ibnu Mas'ud juga sunnah? Qala Imam Ahmad mengatakan ma adfau an aqul. Tidak ada alasan apapun, tidak ada alasan satu alasan apapun aku menolaknya. Artinya, aku ambil. Ya tidak ada alasan untuk menolaknya. Walaupun dia Ubay, muat dan Ibnu Mas'ud. Wa ma yujibuni an ukhalifa ahadan minhum. Aku tidak suka menyelisihi salah seorang di antara mereka. Jadi di sini yang akan memutlakkan seluruh para sahabat. Para hafidin, rahimanallah wa iyyakum. Lantas para hafidin, bagaimana dengan perselisihan di, para, di antara para sahabat. Kalau tadi kan antara sahabat dengan tabiin, tabiin dengan tabi tabiin, begitu. Ada skala prioritasnya. Ini apabila tidak ada dalil yang jelas ya, apabila tidak ada dalil yang jelas, maka yang diprioritaskan pertama yaitu pendapat para sahabat. Kalau nggak ada para pendapat tabi tabiin, tabiin, kalau tidak ada maka pendapat tabi tabiin. Lantas, bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat? apabila terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, maka masalah ini terdiri dari beberapa madhab. Ya, terdiri dari beberapa madhab di mana masing-masing madhab ini artinya bagaimana cara merujukkannya, apa yang harus diikut. Sudah? Apa yang harus diikut? Pertama, bagaimana kalau terjadi perbedaan antara kelompok Rasul dengan sahabat yang lainnya? Atau bagaimana kalau terjadi perbedaan antara Abu Bakar dan Umar? Atau Umar dengan Utsman, Utsman dengan Ali? Atau kelompok Rasyidin dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Atau ada satu pendapat sahabat namun yang lain tidak ada yang menyanggahnya? Atau ada pendapat sahabat yang lainnya tidak sesuai dengan pendapat sahabat tersebut? Ini akan kita bicarakan pada kajian yang akan datang. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim, wa lakum muslimin innahu wal ghafur Ya silakan. bolehkah kita ini pertanyaan yang lalu ya? Lembaran pertanyaan lalu. Bolehkah kita menabung di bank dengan alasan keamanan? Para ekonomi uang antum cuma sepuluh ribu loh telah ke bank. Sepuluh ribu ke bank. Ongkos kesana saja sudah habis lima ribu. Wah, adalah kosan masa sepuluh ribu, adalah dua juta simpan aja di kantong dompet bisa itu, atau selipkan di di apa namanya di di, di kasur atau di mana tempat yang aman. Sedang orang tua kita saja dia punya tempat bank sendiri, ada bambu di itu banyak duitnya. Bambu dibelah masuk kan nggak ada yang tahu kecuali dia. Kadang-kadang sampai ditanam kalau dia punya emas. Kok bisa? Kok aman? Kita aja yang merasa nggak aman, bilang aja lah kalau taruh dalam tanah kan nggak ada nggak ada bunganya, nah, begitu. Yang ada cuma tubuh jamur, nggak ada bunganya. Kalau bank kan ada bunganya demikian tapi kalau uang antum bisa satu miliar ah itu lain lagi lah ceritanya berarti memang sudah butuh butuh butuh satu keamanan kalau antum sanggup menyewa security kenapa rupanya begitu ya. kan nggak mungkin ya nggak ada sih saya kira seorang yang apa namanya asetnya 10 miliar kemudian rumahnya masih rumah RSS kan nggak ada sulit lonjor Kan nggak ada. Uangnya asetnya 10 miliar. Tentunya rumahnya juga sudah mulai besar, pagarnya juga sudah tinggi kan begitu. Ah, nggak ada asetnya 10 miliar, kemudian rumahnya masih gedek, kemudian pagarnya pun masih daun teh. Daun teh itu daun teh. Yang setiap bulan sekali harus dipangkas. Kan nggak ada, tentu dia sesuaikan dengan tingkat sosial dia kan begitu. Dia harus, dia akan membenarkan status dia. Aset dia banyak masalahnya. Akan dia lihatkan yang tadi dia naik Vespa, naik pendapatannya, dia akan memperlihatkan statusnya juga sudah naik, begitu. Dia akan beli yang lain yang lebih baik. Nah, demikian. Bolehkah kita menonton acara sinetron di TV dan acara-acara hiburan berupa musik lain-lainnya? Ya, janganlah para ekofidin. Antum dengar-dengar musik ya jangan. Jangan. Apalagi musik sekarang bukan aneh-aneh. Tidak ada maknanya. Ya, ingat-ingat lupa-lupa syairnya. <laughs> Satu heran, kok bisa begini jadi jadi digandrungi oleh oleh apa namanya umat muslim lah begitu sebagai musik pilihan padahal cuma itu saja begitu itu saja ceritanya nggak ada yang lain-lainnya belum lagi ucapan-ucapan yang sangat kasar sangat kasar apa itu ah, saya kan tahu lah itu kata-katanya nah Hah? Kalau tupai bahasa apa ya apa? Hah? Tuh dia mulai nangkap kan? Saya pernah mendengar ya di tangga di apa yang dibilang ini? Setelah saya perhatikan, rupanya sebuah bahasa yang sangat kotor. Apa itu? Nah, tuh. Tuh dia bilang, saya. saya aja mengungkapkannya malu. Begitu diikuti oleh anak-anak sambil tunjuk-tunjuk kawannya. Kamu memang. Allah begini digandrungi coba. Ya, begini digandrungi. Nauzubillah min dzalik. Udah nggak punya rasa lagi. Ya, sudah nggak punya rasa lagi. Sudahlah musik itu diharamkan, syairnya pun nggak ada. Begitu. Kalau syairnya masih bagus-bagus, kan begitu ada makna, masih mendingan walaupun tetap baik nggak boleh ya masih mendingan ini cairnya pun nggak nggak ada yang bisa diharapkan dengan musim-musim sekarang itu nggak ada bilang enggak ada Ustaz bagaimana memahami hadis yang ten tentang jual beli dalam bulu marom yang artinya lebih kurang Nabi melarang jual beli dua harga dalam satu barang apakah bentuknya seperti ini kalau kas 2000 kalau kredit 3000 enggak kalau informasi enggak seperti itu Ya, tidak seperti itu. Ya kalau kalau barang tersebut punya saya, memang milik saya. Memang milik saya. Artinya ketika saya bayar, kamu kalau ambil sekarang ya uang sekian. Tapi kalau cicil nanti sampai dua tahun ke datang, masa sama harganya? Ya. Jadi dibolehkan yang seperti ini. Yang tidak dibolehkan yang seperti apa listing apa namanya? Untuk mobil itu? listing apa listing? Listing, Hah? Leasing. Begitu. Rata-rata sekarang orang jual mobil hampir melakukan hal ini. Di mana si pembeli tidak membeli dengan kontan. Hanya saja mereka pergi ke pihak ketiga yaitu bank, di mana bank memberi uang kontan kepada si penjual dan si pembeli menjual me, menyicil ke bank. Nah, begitu. Ini dia. Dan ini banyak sekarang. Apakah atas nama nama bank konvensional ataupun bank syariah sana semua? Kita nggak bisa beli kayu, kita mau buat rumah. Datanglah ke bank syariah. Ah, kamu butuh apa? Sekian sekian. Sudah. Jadi kita datang ke yang ketiga. Kita datang ke orang yang ketiga. Dan masalahnya pernah ditanyakan pada salah seorang ahli fikih di Madinah yang datang ke Malang. Tanya masalah ini. Dia kata nggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya eh, apa namanya namanya jual beli itu boleh nggak jadi ya boleh nggak jadi misalnya aku beli kayu sudah nggak jadilah boleh nah kemudian antum beli melalui bank misalnya bank syariat lah kita katakan sudah dia beli kontan bisa antum nggak jadi nggak jadilah ya <laughs> oh dikejar-kejar antum begitu tidak bisa nah demikian tapi kalau kalau barang ini punya saya bisa nggak jadi bisa nggak ada masalah Nah demikian ya para ikhwatidin ya. Jadi bagaimana uh, dua harga itu Allah alam di bisawab yang dimaksud adalah seorang membeli satu barang ya dengan ini harganya sekian ya kalau kamu bayar sekian misalnya seribu hari ini kalau kamu bayarnya tiga bulan lagi bayarnya segini. Kemudian uang di apa barang diambil tanpa menentukan mana yang harus dipilih. Gak jelas apakah yang pertama yang kedua. Itu yang misal yang disebutkan dalam buku-buku itu. Nah, demikian. Allahu a'lam Ustaz, apa hukum mengganti nama seorang anak karena anak tersebut sakit-sakitan dengan keyakinan agar si anak itu sehat? Bolehkah kita menghadiri penggantian nama tersebut? Para hafidin ini termasuk kurofat kurofat kuno. Ya. Ini termasuk kurofat kuno dan tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia. Ini sudah mendunia. Bahkan dalam Al-Qur'an ada disebutkan. Lupa saya apanya, ayatnya yang maknanya seperti itu. Di mana orang ini setiap dia memiliki anak meninggal, memiliki anak meninggal kemudian diberi nama apa begitu kemudian akhirnya dengan keyakinan dia akan selamat. Oleh karena itu saya katakan ini hurufat kuno yang memang sudah diberantas oleh Islam. Dan ketahuilah para ekosistem, ya, walaupun kita tidak katakan apalah arti sebuah nama, nama itu penting dalam Islam, namun bukan berarti nama itu berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Saya sendiri dulu pernah sempat karena nama saya. Nama saya dulu Arnur Irawan. Jadi kata kata keluarga saya saya sakit-sakit gantilah dengan Ali Nur kan ringan kali. <laughs> Orang-orang mengatakan, keluarga saya mengatakan, kamu itu keberatan nama. Arnur Irawan. Berapa itu R-nya? <laughs> ya. Arnur udah pakai tasdid, R lagi kan begitu. Udah. Arnur Irawan. Sudah tukar namanya semenjak ditukar dari nama yang ringan kan begitu sampai orang yang pertama dengan nama saya Halindo Halindo sakit namanya begitu nah semenjak itu nggak sakit sakit lagi katanya para kafirulah ngeloh Yakub kurafat kita tidak boleh meyakini hal ini ya sekali lagi bahwasanya walaupun nama kita tidak kata-katakan apalah arti sebuah nama kita tidak katakan seperti itu karena Islam juga memerintahkan agar kita memberi nama-nama yang baik ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW tasammu bi asma'is salihin berilah nama dengan nama orang-orang yang soleh ya, seperti para nabi Tapi nama Adam nama Hud Nuh siapa namamu Hud <laughs> tiga huruf siapa namanya Hud adiknya Nuh <laughs> kan begitu ya. ini nama-nama orang soleh nama Nabi. Begitu. Kalau kita kan kepinginnya nama itu kalau bisa tiga kata. Ya. Raden Timenggelono, Jalmawono, <laughs> kan begitu. Udah. nggak mau di satu kata. Orang-orang Arab itu namanya satu kata Zainab. Kan begitu. Zaid empat empat kata. Aisyah kan nggak ada Muhammad Isa Yakub Ilyasa nggak ada. <laughs> Siapa namanya? Muhammad Isa Yakub Ibrahim Ilyas. <laughs> Diambil lima nama nama nabi sekaligus. Kenapa nggak dari ada pilihan <laughs> Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada <laughs> ah, demikian. Jadi beri nama yang baik. Ya. Tidak boleh juga memberi nama anak yang buruk. Seperti namanya namanya bakul, pancul. Tapi boleh kan kasihan dia nanti waktu ketika sekolah pacul. Kan kasihan si anak jadi minder dia. Nah, ada lagi masalahnya minder kalau pakai nama Islam. Abdurrahman, ada yang minder karena si orang tua tidak memberi sugesti pada anak bahwa kita harus bangga dengan nama Islam. Begitu. Bangga dengan nama Islam. Lebih bangga dengan nama kalau namanya Johannes Paulus. <laughs> Kadang-kadang sampai seperti itu. Pokoknya nama-nama barat-barat sana. Alhamdulillah sekarang itu kaum muslimin sudah mulai dengan pakai apa ya, nama Arab walaupun di di apa nah, di, di, dicampur-campur. Seperti khairun nisa'atil bakoroh Banyak kan gitu. <laughs> jangan direkam, jangan direkam. Ambil rekamannya.